Yang pertama, kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat yang terbaik yaitu masjid sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ahabbul bilad ilallah masajiduha tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan kita dikumpulkan dalam rangka insyaallah melakukan perkara yang baik di antara amalan-amalan saleh yang mudah-mudahan Bapak sekalian berkumpulnya kita pada pagi hari ini Bapak Ibu merasa bagian dari perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia itu dia adalah para pedagang. Kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famuktikuha au mubikuha. Setiap manusia itu dia dalam keadaan berpagi-pagi, biasanya para pedagang keluar pagi-pagi dalam rangka untuk menjajakan barang dagangannya, gelar barang dagangannya. Lalu di antara mereka ada yang menjual dirinya. Dan dia betul-betul meraup keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga bisa membebaskan dari segala kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupannya. Tapi ada orang yang mereka berdagang kemudian dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sehingga dia betul-betul tenggelam di dalam kesengsaraan. Bapak sekalian, dengan siapa dagang yang menghasilkan keuntungan yang berlipat yaitu dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan siapa dagang yang menghasilkan dia hancur sengsara yaitu dagang dengan syaitan. Mudah-mudahan Bapak sekalian apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bagian dari perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak sekalian Orang berdagang itu dia ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Satu di antara kiat kita untuk bisa meraup keuntungan itu dengan melipat gandakan niat Bapak Ibu tindaknya ke masjid ini mudah-mudahan satu niat karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunaikan satu di antara kewajiban dari sekian banyak kewajiban, yaitu di antara kewajiban salat berjamaah. Yang kedua, dalam rangka kita bisa duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bisa saling silaturahim satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, yang keempat, kita bisa duduk dalam rangka untuk sama-sama mentelaah sebagian ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Yang kelima, kita ingin berbuat baik yang lainnya yang boleh jadi Bapak Ibu sekalian punya rancangan sendiri dan berbagai macam niat yang bisa kita gabungkan dalam satu majelis dan setiap niat itu akan mendatangkan pahala sendiri-sendiri. Sehingga kalau Bapak sekalian hadir di sini dengan niat yang bertumpuk-tumpuk, maka pahalanya pun akan berlipat-lipat. Ini diantara salah satu yang para ulama mengajarkan kepada kita dalam rangka bagaimana kita bisa melipat gandakan amal pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan perkara yang akan bermanfaat kelak ketika kita menghadap Allah di saat harta dan anak-anak kita telah tidak berguna lagi. Yaumala yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha bin salim. Ingatlah kata Allah akan datangnya hari yang pada hari itu tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak laki-laki yang menjadi kebanggaannya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa yaitu qalbun salim. Yang kedua, Bapak sekalian, tidak lupa pula kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus atau yayasan dan pengurus takmir masjid Namiroh yang telah memberikan kesempatan secara pribadi kepada saya untuk bisa silaturahim dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita hanya bisa berharap mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah yang sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita sedikit berbicara tentang tema apa yang sudah kita sama-sama yaitu ketahui yaitu satu di antara perkara yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia yaitu status kita di tengah-tengah kehidupan ini yang hari-hari ini gambaran kehidupan manusia secara umum seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Iqtaraba linnasi hisabuhum Wahum fi ghaflatin mu'ridun Hari manusia akan dihisap amalnya yaitu hari pertemuannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah sangat dekat hari kiamat kiamat itu ada dua sekalian kiamat sughra yaitu kematian yang dia alami. Yang kedua kiamat kubro, hancurnya alam semesta untuk memasuki kampung akhirat secara total seluruh para hamba. Sehingga dikatakan man mata qad qamat kiamatu. Barang siapa yang dia mengalami kematian maka telah tegak kiamatnya. Dan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu kita tidak mengetahui kapan hari, waktu, dan di mana. Tapi itu sesuatu yang pasti. Dan tidak ada yang bisa menolak datangnya kematian tersebut. Sebagaimana ayat-ayat yang telah banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Kirim. Kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana pula yang Allah ingatkan di dalam banyak ayat. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى Di antara yang Allah ingatkan sekalian, kalau ida balaghadit taraqi Ingatlah ketika nyawa manusia telah sampai di tenggorokan. Wakila manrok. Dan dikatakan mana? Ada orang yang bisa menolak merukyah. Mana ada orang bisa merukyah? Menyembuhkan, menolak datangnya kematian sehingga tidak jadi mati. Walaupun dia dokter yang paling spesialis yang setiap datang pasien dia berikan resep yang jitu yang rata-rata bisa menyembuhkan pasien yang datang kepadanya walaupun dia seorang panglima perang yang bisa menolak dan memukul mundur musuhnya tapi orang seperti ini tetap tidak akan bisa menolak datangnya malakal maut ketika datang menjemput untuk mencabut nyawa. Wakilaman rok wa dhanna annahu dan ketika dia telah yakin bahwa dia akan berpisah dengan dunia dan seisinya wal tafatisaqu bisaq yang diawali dari bertautnya betis dengan betis ila rabbika yauma idinil masaq yang pada hari itu dia akan kembali kepada Robnya yaitu Allah Subhanahu wa taala maka Allah ingatkan Bapak Ibu sekalian, wahai hamba, apa yang akan Anda bawa ketika menghadap Allah? Fala sattaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Apakah kalian akan menjadi orang yang datang kepada Allah tanpa ada sikap membenarkan agama? Bahkan tidak punya amal apapun sekalipun salat yang dibawa adalah pendosaan terhadap agama dan sikap berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, hari-hari ini kita dihadapkan pada kenyataan betapa sangat banyaknya orang yang lupa kata Allah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sungguh telah sangat dekat hari mereka akan dihisab tapi Betapa banyaknya manusia yang mereka itu lupa lagi berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bos sekalian, di antara yang paling banyak dan sifat lalai yang paling berbahaya, kelalaian yang paling tragis adalah kelalaian apa yang disebutkan oleh Allah perkara sangat mendasar. Dalam surat Al-Mu'minun Terus kalian ayat yang insya Allah sering telah disampaikan juga. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian sangka bahwa kalian diciptakan dalam keadaan sia-sia? Dan apakah kalian sangka pula bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang rahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita dua hal yang banyak sekali dilupakan oleh manusia secara umum. Yang pertama lupa tentang dia ini hadir ke tengah-tengah kehidupan ini untuk apa? Yang kedua, dia lupa kalau dia akan digiring, akan dikumpulkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ingatkan bahwa betapa banyak manusia yang mereka tenggelam di dalam kelalaian terhadap dua perkara ini. Sehingga rata-rata mereka tenggelam dalam kehidupan dunia yang dikejar-kejar semata-mata adalah dunia sehingga melalaikan perkara yang betul-betul sangat prinsip tersebut. Rasulullah SAW pernah katakan ketika membaca ayat Al-Hakumutakathur Berbanyak-banyakan dalam urusan dunia Bermegah-megahan dalam perkara dunia benar-benar telah membuat kalian lupa. Lupa terhadap Allah, lupa terhadap yaumul akhir, sehingga bahkan lupa dengan dirinya sendiri, siapa dia, disebabkan karena dia hanya berpikir tentang dunia semata. Nabi katakan, Bapak sekalian, Yaqulu Ibnu Adam mali-mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, wasallam, anak Adam, harta anda itu tiga. Harta anda itu hanya tiga. Ma'akalta fa'af naita. Wa malabista fa'af laita. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Terus kalian Nabi ingatkan, harta Anda itu hanya tiga. Satu, yang Anda makan lalu habis. Dua, yang Anda pakai kemudian usang. Yang ketiga, yang Anda sodakohkan dan itu yang akan kekal menjadi milik Anda. Terus kalian, Mari kita sedikit merenung tentang apa yang diingatkan Nabi ini. Sesuatu yang menjadi poros kelalaian manusia terhadap perkara yang sangat prinsip. Masya Allah kita ini kalau sedang tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan dunia secara umum. Dunia itu bisa harta, bisa pangkat dan kedudukan, bisa ketenaran nama, bisa yang lain-lain dari sifat ya ini dunia secara umum. Ketika hati manusia, Bapak sekalian hati kita konsennya itu kepada dunia, maka benar-benar mengantarkan manusia kemudian lupa dengan perkara-perkara prinsip yang akan sangat menentukan arah kehidupan dia. Dan apabila manusia telah dia hatinya itu terseret dalam arus untuk mengejar dunia, Nabi ingatkan rata-rata dia akan lupa dengan halal dan haram. Tidak peduli dengan halal dan haram. Bahkan kalau perlu agama pun akan dia jual hanya untuk mendapatkan sebagian potongan-potongan dunia. Layatiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhata min malin amin halalin amin haramin. Dalam surat hadis Nabi katakan benar-benar akan datang waktunya manusia mereka dalam mengumpulkan harta itu tidak peduli lagi. Apakah dia kumpulkan dengan cara yang halal atau dia kumpulkan dengan cara yang haram? Bahkan lebih tragis lagi Nabi katakan akan ada orang yang mereka menjual agamanya sekalipun ketika dia mengejar potongan-potongan kehidupan dunia. Ya bi'udinahu bi'arodi minad dunia. Mereka menjual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan bagian-bagian dunia. Terus kalian, ada nggak Orang yang ketika mereka sedang tergila-gila mengumpulkan harta, kemudian dia tidak peduli apa yang dia lakukan itu, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Enten boten. Ya terlalu sangat banyak. Apakah yang dia lakukan dengan cara-cara yang halal atau yang haram? Apakah yang dia jual itu halal atau haram? Itu tidak peduli lagi. Bahkan sebagian mereka seandainya harus kafir, harus musyrik, harus munafik, harus bermaksiat, nggak akan peduli lagi. Ada nggak pak orang yang kira ketika mereka sedang katakanlah mengejar jabatan, pengen menjadi pejabat, ngimpi-ngimpi pengen jadi pejabat, nggak peduli dengan syirik, datang ke kuburan, kemudian minta-minta ke kuburan, diriwangi kungkum di kali, diriwangi dia ke dukun-dukun, ada nggak Pak? Terlalu sangat banyak. Tragisnya, kalau sudah direwangi gitu, nggak jadi lagi. Ini namanya bangkrut dunia akhirat. Sudah dunianya bangkrut, sudah uangnya habis, Kadang sertifikat di disekolahkan untuk mencarikan dana, kemudian sudah asetnya semua sudah dijual, agamanya hancur-hancuran karena dia harus melakukan perbuatan syirik. Kemudian dia nggak dapat dunianya. Ini bangkrut total namanya yang demikian. Ada lagi bagaimana mereka tidak peduli dengan kemunafikan kekafiran, atau dengan cara-cara yang semisal dengan itu. Orang seperti ini alangkah sangat ruginya berkaitan apa yang dia kejar. Padahal kata Nabi SAW, ketika menggambarkan dunia di depan mata seorang mukmin, bapak sekalian, dunia itu apabila dibandingkan dengan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka tidak ada apa-apanya. Tetapi syaratnya dia harus punya gambaran perbandingan antara jannah yang Allah sediakan untuk orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila jannah wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatil ardu samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nabi pernah menggambarkan dunia ini kurang lebih kalau digambarkan secara singkat, Nabi pernah menggambarkan satu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, Pak. Sayap seekor nyamuk. Berapa sih harganya sayap seekor nyamuk? Laukana dunia tak dilu indallahi janaha masyakal syarbatan ma. Seandainya dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan beri minum orang kafir walaupun seteguk. Satu. Yang kedua, nomor kali sekalian, Nabi pernah gambarkan dunia ini tidak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah jalan-jalan di sebuah pasar, terus ketemu wedus yang cacat telinganya pun jadi batang, udah jadi bangkai. Nabi cengkiwing, lalu ditawarkan kepada para sahabat, dalam rangka memberikan pelajaran kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Ayuhibbu ahadukum anna lahu bidirham. Ada enggak di antara kalian yang mau memiliki kambing ini dengan satu dirham? Ditukar dengan satu dirham. Kata para sahabat, manuhibbu lana bisyai'in. Ya Rasulullah, nggak ada di antara kami yang mau memilikinya. Apalagi harus pakai bayar. Wamanas nabi. Dan untuk apa ya Rasulullah kambing udah jadi bangke ini? Kata Nabi, atau annahu lakum. Ada nggak di antara kalian yang mau bawa gratis pulang nggak usah bayar? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban. Seandainya kambing itu hidup ya Rasulullah, aib buat kita, buat kami untuk memiliki. Li'annahu asak, karena kambing ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi, ini pelajaran yang akan Nabi sampaikan. Wallahi Madunya uh, wallahi ti, demi Allah Subhanahu wa taala, la dunya alallahi uh, la dunya ahwanu alallahi min hada alaikum. Nabi katakan, demi Allah bahwasanya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing yang telah jadi bangkai dan cacat telinganya ini bagi kalian wahai para sahabat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah. Sekalian Nabi ingin menggambarkan kepada para sahabat bagaimana mereka harus memandang dunia ketika mereka bandingkan dengan jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam gambaran yang lainnya ini pernah gambarkan lagi madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi sumangdur bima yarji. Dunia dan akhirat itu digambarkan tidak lebih seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat maka lihatlah air yang menempel di lautan itu di, di jemari Anda maka itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. Bos kalian, minta maaf Perbandingan-perbandingan ini bukan untuk kita meninggalkan dunia. Tapi untuk supaya memberikan gambaran di mana kita harus meletakkan dunia dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada di antara kita yang menjual agama kita hanya karena tergila-gila dengan dunia yang hakikatnya dunia kurang lebih seperti yang digambarkan Nabi tersebut. Alangkah sangat ruginya kalau sampai orang dia korbankan agama dia hanya untuk mengejar dunia yang seperti itu. Tapi jangan pernah kita punya bayangan berarti kita tidak membutuhkan dunia sama sekali bukan demikian. Tetapi jadikan dunia totalitas dalam rangka untuk mendapatkan jannah yang ada di sisi Allah Jangan sampai kita hanya mencari dunia untuk dunia. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita eh, kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, "Wahai anak Adam, dunia Anda itu tidak lebih daripada tiga. Ma'akal tafafnaita, apa yang Anda makan lalu habis." Bapak sekalian, yang ngapunten, seandainya Bapak Ibu sekalian itu punya uang triliunan, miliar sampai triliun bahkan seumpama pengen pesan makanan sejawa timur catering di booking semuanya niku sakit sampai makanan searat-arat lapangan kebak niku sakit ning pertanyaannya sing sakit melebet teng weteng niku pinten ceting nek niku ceting piring nek niku piring tenggok Pinten tenggok nah ini ku tenggok. Berapa Pak yang bisa masuk ke perut kita ini? Nah malih nyonya ngapunten nek bapak ibu niku sugih, sugih penyakit gula darah, ancaman stroke, kemudian asam urat, Nah malih kolesterol. Niku sana jen sugih gedung ngawu-awu Allah duitnya tumpuk-tumpuk niku. Niku mungkin kadang dari pun niku malah namung unjukane wedang putih. pun godhokan. Nawali, nung namung ngoten wonten Berarti harta yang bertumpuk-tumpuk itu sebagian besar muspro. Namung kagem sawangan lan duwen-duwen nek aku duwe triliunan. Satu. Nomor kali. Dunia Anda kata Nabi yang Anda pakai ya pakaian, ya rumah, ya mobil, ya yang kita nikmati dari perabot-perabot yang ada. Pas kalian kita menikmatinya niku sekedik, sedikit. Contoh saat niki. Pakaian. Bapak Ibu, karena sugih beli gedung, niku sakit tumbas pakaian nganti sepuluh lemari kebuak pakaian Klambi ditumpuki saben toko klambi, dilebeti, dipilih sing paling apik, lalu ditumpuk teng lemari. Saged atusan setel. Yun ngapunten saniki, nek panjenengan pas ngagem rasukan iku sing diagem pinten setel. Pinten? Paling ya setunggal kali tiga najeng rodok akeh dalman, luaran ngagem jas paling ya namung tiga setel. Nopo pengen penjeningan pengen ketok sugih mlegedu lajeng ngagem sepuluh setel nanti Mungkin yang melakukan tenggalan dalan niku diarani wong niki nembingnya tinggi Mas. Miring rotok miring, radi koplak. tor ni niku kadang-kadang ngapun ngapunten. Orang itu kalau pak, kalau pakai pakaian biasanya niku namung niku niku mawon, enten kelambi sing disenengi namung niku niku mawon. Sehingga kadang enten kelambi melangkrak setahun itu namun tinggi sepindah. Hanya dipakai sekali dua kali. Terus melangkrak mboten tahu tinggu. Mobil tumbas singkang paling kinyis Masya Allah. Paling larang regani miliaran. sakit itu jejer sepuluh. Terus panjenengan badai nikmati mobil niku sedinten pinten jam. Nek sekali numpak niku ajeng pinten mobil, pinten mobil, Pak. Paling ya setunggal mobil. Nawa palikur jam pengen muter terus Surabaya, Mojokerto, Masya Allah diputeri nganti gen katok. Menikmati mobil kan gimboten. Paling sak jam rong jam tempundi perlunipun. Kadang-kadang ten mobil namung diparkir tok teng omah, sak lawase. Sedikit Bapak Ibu sakit gamel griya, punya rumah, Masya Allah. WC ini pun sakit dilapis emas perak, uang sugih gedu. Lah apanya ajeng nikmati WC niku sedinten ping pinten, terus nek teng WC niku ajeng pinten jam. Paling namung pirang menit no, mau sajeng dikeloni terus WC ini kan boten. Sedikit. Nek kalau hanya kita menikmati hidup itu hanya yang kita makan, yang kita pakai, lalu kita mati, lajeng kita mati, maka sisanya itu bukan milik kita, tapi milik ahli waris. Berarti kita diperes ngantos garing lawasi urip niku ternyata hanya mengumpulkan untuk orang sanes. Yang lain, orang lain. Nek pengin dados bondo kita ingkang awet ngantos teng akhirat, Nabi ngedikaken wa ma tasaddaqta faabqaita. Apa yang Anda sedekahkan itulah yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Terus kalian rugi Nek Bapak Ibu kagungan arto kata triliunan sampai bertumpuk-tumpuk ning boten dipuncak akan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niku mungkin namung kagem tiang sanes. Terus kalian, ah, Nabi ingatkan, Bahwasanya dunia yang seperti ini yang sangat hebat dalam pandangan mata manusia itu sungguhnya sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai kita harus mengorbankan akhirat kita, mengorbankan ini agama kita, itu kita telah menjual barang yang sangat mahal kemudian kita menukar dengan barang yang sangat murah dan kadang kita pun menikmati tidak seberapa. Bapak Ibu, Mari kita sedikit ingat apa yang manusia lupakan dari gambaran kampung akhirat yang Allah tidak akan ini terima tebusan kecuali dengan agama kita. Kecuali dengan agama kita. Yang kita akan melihat betapa sangat mahalnya kalau kemudian harus kita korbankan akhirat kita hanya untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan suasana akhirat yang sering banyak dilupakan oleh manusia Bapak sekalian, Allah ingatkan bahwa di depan mata kita ini akan ada hari yang kesulitannya tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan iman atau dengan agama yang kita miliki. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita supaya sekarang ini kita punya bekal dan kesiapan untuk bisa selamat di hari yang sangat dahsyat tersebut. Insya Allah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh para khotib kita dan para ustadz kita. Satu di antaranya bagaimana gambaran Allah tentang hari yang akan kita hadapi semuanya yang pasti kita akan memasukinya. Yang Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita betul-betul menjadi abnaul akhirah, anak-anak akhirat yang orientasi kehidupan kita itu senantiasa berpikir tentang akhirat kita. Irtahalatid dunya mutbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan. Dunia itu berjalan meninggalkan kita. Bapak Ibu ngejar dunia, mbok ngantos mengkos, mengantos mengkis mengkis, ngantos ngos-ngosan, ngantos mengke jantunge pedot, kita melebet kubur, dunia jalan terus ngantos waktu yang ditentukan oleh Allah. Irtahalati dunia mutbiratan dunia berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilatan dan akhirat berjalan menemui kita Bagaimanapun sekalian kita akan lari dari kampung akhirat. Maka pasti akhirat akan kita temui. Karena akhirat itu kita masuki pintunya adalah pintu kematian. Dan kita tidak bisa mengelak dari kematian. Kata Ali bin Abi Thalib, wa kullu min humma banun. Setiap keduanya dunia dan akhirat itu dia punya fans, punya penggemar, punya anak-anak. Fakunu min il akhirah wala takunu min abna dunia. Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan Anda menjadi anak-anak dunia. Jadilah Anda menjadi anak-anak akhirat. Abnaul akhirah, bapak sekalian. Sekalipun kaki kita masih menginjak di atas bumi. Tapi orientasi hidup kita harus senantiasa akhirat. Itu adalah anak-anak akhirat. Sehingga apapun yang kita miliki di dunia ini senantiasa selalu dipikirkan untuk mencari kampung akhirat itu adalah anak-anak akhirat. Kemudian beliau mengatakan Inna akhwafa ma akhafu alaikum sungguh yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian yang aku khawatirkan total menimpa kalian dua tulul amal wattibaul hawa. Panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal sil akhirah. Panjangnya angan-angan itu seringnya melupakan kampung akhirat. Nek sampun kesengsem kali dunia, punya target yang panjang tentang dunia, tahun sekian, lima tahun pertama saya harus begini, lima tahun kedua harus begini, lima tahun ketiga harus begini. Yang semuanya itu adalah target tulul amal panjang angan-angan berkaitan dengan dunia. Niku rata-rata dia akan melupakan kampung akhirat. Kalau dia diajak untuk amal-amal yang menguntungkan akhirat, ntar mengkose, mengko nek wis tua wae, nek wis lulus nek wis anake mentas kabeh, nek wis pensiun, nanti nanti nanti ngantos kita njungkal teng kuburan bareng siap. Syaitan akan mentasfif, akan membuat manusia nanti nanti nanti nanti. Wa ammat tibaul hawa fayasuddu anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dari mengikuti kebenaran. Terus sekalian, nek tiang niku sampun kejiret hawa nafsu, dia diingatkan barang-barang yang benar itu dia akan nolak. Akan nolak sebab sudah dia sedang terlilit oleh kepentingan hawa nafsu. Kalau diingatkan dengan hal-hal yang sifatnya agama, jawabannya sakarep kuto. Sakarep kuto. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia pengen hidup semaunya tanpa terikat apapun. Terus kalian yang rahmati Allah Swt. Allah ingatkan, wahai hamba Allah, ketahuilah kalau Anda berpikir tentang masa depan Anda, tentang dunia, sehingga Anda bekerja sekuat-kuatnya, Anda mengumpulkan harta semaksimal-maksimalnya, dalam rangka untuk menutup kekhawatiran masa depan dunia Anda. Anda harus ingat ada masa depan yang lebih dahsyat daripada dunia Anda. Kalau Anda tidak punya persiapan, oh Anda betul-betul akan sengsara yang betul-betul tidak bisa ditutup dengan apapun kesengsaraan itu. Bapak sekalian, satu di antara ayat yang Allah ingatkan. Ya ayyuhan nasu rabbakum. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Di antara yang Allah ingatkan mas kalian, wahai manusia, bertakwalah Anda kepada Allah Rob kalian. Bertakwalah Anda kepada Allah Rob kalian. Pertanyaannya, ya Allah untuk apa engkau perintahkan hambamu bertakwa kepadamu? Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Bapak sekalian kita sudah diberikan pelajaran-pelajaran ringan. Gempa-gempa kecil yang Allah timbulkan di sekitar kita. Dulu gempa Jogja tahun bintang Pak? 2006. Itu baru skala Richter sekian, regetek-regetek, regetek itu, oh Masya Allah betapa sudah membuat orang panik dan kemudian orang dibuat ya ini betul eh, betul-betul ketakutan dengan peristiwa gempa. Bayangkan seandainya gempa itu menimpa di semua wilayah dan Allah goncang sekuat-kuatnya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Inna zalzalatis sa'at, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hari-hari yang sangat dahsyat ini kata Allah Anda akan melihat pemandangan yang sangat dahsyat Yauma tarawnaha tathalu kullu murdi'atin amma arba'at. Hari yang Anda akan melihat setiap wanita yang menyusui akan dia lempar susuannya. Watadau kullu dzati hamlin hamlaha, setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya. Wataron sasukara sukara wa mahum bisukara, anda akan lihat manusia seperti mabuk sempoyongan padahal mereka tidak sedang mabuk sempoyongan. Walakinna adzaballahi syadid, tapi uh, mereka sedang merasakan azab Allah yang sangat dahsyat. Hari-hari Bapak sekalian yang Bapak Ibu sudah tidak lagi bisa mengandalkan family, keluarga, siapapun yang sekarang di dunia bisa memberikan pertolongan, Hari itu mereka tidak lagi berpikir tentang orang lain, bahkan yang ada mereka ingin mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Yaumaya يوم wa المرء wa أخيه wa وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ sya'nun يغنيه Hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya. Setiap orang mereka sibuk dengan urusan sendiri-sendiri karena suasana yang sangat ngeri pada saat itu. Hari-hari Bapak sekalian, yang setiap orang berpikirnya itu bagaimana selamat dan bahkan kalau perlu bisa mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dia. Apapun yang bisa dia jadikan untuk tebusan kalau bisa akan dia tebus seandainya Allah menerima tebusan pada hari itu. Ya wattul mujrimu law yaftadhi min adabi yawmi idhim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah ingatkan sekalian hari ketika orang-orang mujrim pada saat itu, yaitu orang yang mujrim di dunia ketika dia diperintah sholat, nggak mau sholat, puasa nggak mau puasa, zakat nggak mau zakat, waktunya haji nggak mau haji, padahal dia mampu, disuruh taat, dia tidak mau taat, dia malah tenggelam dalam kemaksiatan. Orang-orang yang mujrim ketika di dunia, sangat ingin menebus adab pada saat itu seandainya dia bisa, akan dia serahkan kepada Allah, ya Allah silahkan ambil anak kandungku. Bapak Ibu nyon ngapunten, di dunia ini tidak ada orang yang cintanya setulus orang tua kepada anak. Sehingga orang tua siap berkorban apapun demi anak. Kenten makatan gak? Kira-kira begitu bos sekalian, Bagaimana orang tua siap berkorban untuk anaknya walaupun dengan harta yang banyak, walaupun bahkan toh nyowo orang tua akan siap mengorbankan demi anaknya. Tapi sekalian akan datang hari bukan lagi bapak ibu siap berkorban, tapi bahkan kalau bisa anak kandungnya dikorbankan sebagai tumbal untuk menyelamatkan dia dari kesulitan yang dihadapi pada saat itu. Kalau belum cukup dengan ditambah lagi saudaranya, istri dan saudaranya, kalau belum cukup ditambah keluarga besarnya, kalau belum cukup tambah seluruh manusia di muka bumi, yungji, lalu dia diselamatkan, tapi Allah yang telah mengutus Rasul menerangkan agamanya, disambung oleh para ulamanya kepada yang menyampaikan kepada kita semuanya, Allah katakan kala sekali-kali nggak bisa wahai para hamba. Inna laba nasa'ata li syawal tadi man atbara wa tawalla sesungguhnya jahanam api yang menyala-nyala yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia yang jahanam akan mengundang orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta tapi nggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bos sekalian, suasana yang seperti ini yang sering dilupakan oleh manusia. Sehingga mereka tenggelam habis-habisan dengan dunia yang mereka geluti. Hanya untuk persiapan masa depan dunia yang akan dia tinggalkan. Sedangkan masa depan akhirat yang di depan mata dia pasti akan dia masuki. Yang kalau seandainya dia tebus dengan apapun tidak akan diterima oleh Allah Swt Yang seandainya Bapak Ibu bekerja siang malam mengumpulkan gaji dan keuntungan sampai bisa membeli gunung, membeli emas sebesar gunung. Bahkan seandainya bumi ini wujudnya emas kata Allah untuk menebus azab Allah, oh enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala Orang yang dia kafir sampai matinya tetap dalam keadaan kafir, ketentuan Allah bagi mereka adalah azab. Seandainya dia ingin menebus adab itu dengan emas sebesar bumi, Allah katakan fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban. Lan itu sekalian nek bahasa pun nek kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa niku sak jek ndumlek ngertos saklawase urip mbok yo nganti ana beling bosok itu Allah tidak akan terima dia ingin menebus adab dengan emas walaupun sebesar bumi. Yang Allah terima tebusan itu apa bos kalian satu-satunya adalah iman dan agama yang kita miliki. Sehingga kalau sampai orang melupakan men atau menianyakan agamanya, atau sampai dia korbankan agamanya hanya untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa dia nikmati tadi, maka sungguh ini perkara yang sangat dahsyat, sangat murah dia jual agama dia dengan dunia yang ada. Terus sekalian, terakhir, terus kalian suruk jaminan, suruk jaminan, suruk sambun. Ya, kita akan akhiri dengan kalimat terakhir sekalian. Bapak sekalian nanti sholat suruk dua rakaat setelah kita taklim ini supaya Bapak sekalian pulang juga membawa pahala umroh karena orang yang mereka sholat subuh dengan jamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah kemudian setelah itu terbit matahari kemudian setelah itu sholat dua rakaat dia akan mendapatkan keajru umroh tamah-tamah. Dia mendapatkan pahala umroh sempurna-sempurna. Sehingga manfaatkan waktu yang ada untuk melipat gandakan pahala yang kita miliki. Bapak sekalian yang terakhir, jangan lupa kita diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mengabdi kepada hawa nafsu, bukan untuk mengabdi kepada syaitan, bukan untuk mengabdi kepada dunia yang ada. Dan Nabi ingatkan, barang siapa yang hatinya mengabdi kepada selain Allah, dia akan sengsara, hidupnya tidak pernah berbahagia. Ta'isa abdu dinar, Taisa Abdul Khami Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamisah, Taisa Abdul Khamilah, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian-pakaian yang bagus, celaka dan celaka itu yang dikatakan Nabi berkaitan dengan orang yang mereka menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. sekalian ingat, walaupun Bapak sekalian adalah jenderal besar, orang kaya raya, pejabat tinggi, minta maaf Kata Allah kita ini kere di hadapan Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia anda ini orang-orang yang fakir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anaknya kita betul-betul senantiasa bersimpuh di hadapan Allah kita mutlak membutuhkan Allah dan ibadah kita Bapak sekalian bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita semuanya. Yang Allah nggak butuh ketakwaan kita. Allah nggak butuh ketaatan kita. Seandainya kita semuanya kafir, kerajaan Allah tidak akan berkurang. Seandainya kita di puncak ketakwaan, Allah tidak akan bertambah kerajaannya. Allah umumkan kepada manusia, ya ayu ya ya ayuhanna, ya ya, ya ibadi, wahai hambaku. "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an." Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir Persemuanya di puncak ketakwaan. Oh tidak akan bertambah kerajaanku. Wai manusia dan jin. Seandainya anda dari awal sampai akhir. Gak tahu berapa triliun jumlahnya. Saat semuanya kalian di puncak kekafiran. Maka tidak akan mengurangi kerajaanku. Terus kalian bukan Allah yang butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah Swt. Dan apabila minta maaf kalian, Kita digerakkan hati kita menjadi orang saleh yang taat beragama, yang berjasa dengan Islam, dengan harta dan Islam dan uh, keadaan kita. Jangan pernah kita merasa berjasa dengan Islam, tapi justru itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka menyangka ya Muhammad bahwa mereka telah berjasa kepadamu dengan keislaman yang mereka lakukan, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang justru memberikan kenikmatan kepada kalian dengan iman seandainya kalian orang yang betul-betul jujur mengakui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, demikian singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekedar menjadi penerenungan buat kita. Kita adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan Allah secara mutlak dan barang siapa yang hatinya tidak berisi penghambaan kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, maka dia akan menghamba kepada selain Allah, harapu min riqil ladzi khuliqullah wa pulu min riqin nafsi wa Barang siapa yang dia lari dari menghamba kepada Allah, pasti dia akan masuk dalam jebakan menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pada kita keberkahan, kenikmatan umur dengan Islam dan mengematikan kita di atas sunnah, memperbaiki para pemimpin kita, menjadikan kita dia senantiasa istiqamah di atas agamanya sampai kita ketemu Allah dalam keadaan khusnul khatimah. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا Allahumma aslih lana akhiratana alati fi amaltuna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar rabbana atina fid hasanam, wafil wa hasanam. Wakina hasanah wa wakina adzabannar wa qina walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih banyak bos sekalian minta maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.